Jadi tanda-tanda rofa sebagaimana disebutkan belum yang kemarin ada empat yaitu bom wawu, alif, dan nun. Untuk yang bomba itu merupakan tanda yang asli ada pun yang lain adalah tanda-tanda pengganti. Dan untuk tanda dhammah, alhamdulillah sudah selesai dibahas sebelumnya. Dan berikutnya insya Allah akan dibahas tanda-tanda yang pengganti tersebut dimulai dari tanda waw. Mana sudah dibaca ya sedikit permulaan pada waw ini. Niyabatul wawi anil mati penggantian wawu dari bomma. Jadi wawu tanda pengganti dari bomma, tanda rofa yang menggantikan bomma. Kemarin disebutkan oleh musannif bahwasanya wawu tersebut menjadi tanda rofa itu pada dua tempat. Ya, pada dua tempat, yakni pada jamak muzakkar salim dan pada al asma al khamsah, isim-isim yang lima. Sekarang dibahas pada masing-masing tempat tersebut. Al-awwalu yang pertama fi jam'il muzakkar salimi pada jamak muzakkar salim. Wahua yakni yang dimaksud dengan jamak muzakkar salim tersebut ma dalla ala salasatin fa aktara ya, isim yang menunjukkan jumlah tiga atau lebih ma'a salamati bina ilmu mufradi dengan selamatnya atau dengan utuhnya bina ilmu mufradi bentuk isim muhrabnya jadi dengan keadaan yang utuh, ya, tidak berubah pada bentuk mufradnya. Wa in dan jika engkau mau fakul maka katakan ma jumi'a biwawin wa nunin. Ini bentuk jamak yang dijamakkan dengan wawu dan nun dengan cara menambahkan wawu dan nun. Au ya'in wa nunin atau menambahkan ya dan nun. Au ya en wa nunin mazidataini atau menambahkan ya dan nun tambahan. Wa in syi'ta faqul dan jika engkau mau katakan ma salima fihi bina'u mufradihi yaitu jamak yang selamat bentuk mufradnya utuh bentuk mufradnya ya pada bentuk jamak tersebut. Jadi kalau dibandingkan dengan jamak yang kemarin sudah dibahas yaitu jamak taksir, ya, di mana disebutkan pada jamak taksir di situ bentuk jamaknya mengalami perubahan dari bentuk mufradnya. Untuk yang jamak salim atau di sini jamak muzakar salim maka di situ nanti bentuk jamaknya utuh ya tidak berubah ya jadi dari bentuk mufrad itu tetap utuh hanya dengan menambahkan huruf wawu dan nun atau menambahkan huruf ya dan nun. Ini dicontohkan ya, muslimun muslimun ya, seorang muslim ini isim mufrad ya, menunjukkan jumlah satu satu orang muslim zid wawan wanunan tambahkan wawu dan nun zid ini bentuk fi'il amr ya tambahkan wawan wa nunan tambahkan wawu dan nun menjadi muslimuna ya. jadi di akhir dari muslimun tambahkan wawu dan nun ini perhatikan bentuknya muslimun tetap tidak berubah dari mufradnya muslimun ya. minnya bomma sinnya sukun lamnya kasroh kemudian ketika ditambahkan wawu dan nun ya, tetap bentuknya tidak berubah ada jam mudzakkar salimu ini inilah jamak mudzakkar salim ya li'annaka zitta wawan wanunan nunan 'alal mufradi kenapa karena engkau menambahkan wawu dan nun pada mufradnya wa baqiyal mufradu ala ma alaihi dan mufrad itu tetap seperti apa adanya ya. tetap seperti dia apa adanya artinya tidak mengalami perubahan muslimun tetap muslim ya. harokat sukunya tetap tidak ada penambahan ataupun pengurangan huruf ya tetap seperti itu kemudian tadi menambahkan wawu dan nun ini Wa insyita fakul dan jika kau mau katakan innaka jama'tahu ma'a salamati bina ilmu frodi. Sesungguhnya engkau menjamakkannya dengan utuhnya bentuk mufradnya dengan eh, selamat atau utuh pada bentuk mufradnya. Jadi yang demikian yang dinamakan dengan jamak muzakkar salim. Jadi makna dari salim seperti itu, utuh tidak berubah, tidak pecah. Jadi seperti pada bentuk mufradnya. Kemudian dari lapak mutakar ya, bisa dipahami ya, berarti jama ini untuk yang mutakar. Kemarin di pembahasan sebelumnya sudah disebutkan jama yang muannas, jama muannas salim. Berarti jama itu untuk muannas dan bentuknya utuh. Kalau yang di sini jama muzakkar salim, jama ini untuk muzakkar dan bentuknya utuh ya, tidak berubah dari bentuk mufradnya. Jadi eh, pengambilan istilah sesuai dengan uh, hakikat dari uh, isim-isim tersebut. Seperti itu. Ya. Kemudian di sini ada satu contoh lagi. Ibnun pada kata ibnun. oha banuna. Jamaknya adalah banuna banun ibnun satu anak satu orang anak laki-laki Jamahnya adalah banun beberapa atau banyak anak laki-laki kalau Allah Ta'ala Allah Ta'ala berkata di surah ash shu'ara ayat yang ke-88 Yawma la Yawma la yanfa'u malu wala banun ya, pada hari di mana harta itu tidak memberikan manfaat dan juga tidak pula anak-anak. Jadi harta dan anak-anak itu tidak memberikan manfaat. ya yes, terus. Yauma la yanfa'u pada hari yang harta itu tidak memberikan manfaat dan juga anak-anak tidak memberikan manfaat juga. Nah, sekarang perhatikan pada lafaz banun ini. Jadi itu banuna, ya. bukan banunun, ya. tapi banuna. Jadi ada wawu dan nun di sini ya wawu dan nun di sini. Hmm. Perhatikan. Sepintar ya, hampir sama dengan ini tadi, jamak muzakkar salim. Jadi kaitnya dengan jamak muzakkar salim pada banuna ada wawu dan nun tadi. Perhatikan penjelasan berikut ini. Hal banuna jam'u muzakkarin salimun apakah kata banun banuna atau banun itu jamak muzakkar salim dia ya. ya, jamak, dan ini jamak. Tetapi apakah dia itu termasuk jamak muzakar salim? Lah tidak. Kenapa? Li'annahu taghayyara taghayyara mufradu. Karena dia itu berubah bentuk mufradnya. Tadi apa mufradnya? Hmm. Ibnun. Ya. Ibnun menjadi banuna kan berubah. Di sini ada hamzah, hamzah wafal ya. Di sini tidak ada. Di sini baknya sukun, ini baknya fathah. Berarti kan berubah. Berarti dia ya berubah dari mufradnya. Naam, benar. Ya. Jadi dia bukan jamak mudzakkar salim. Cara kalau disesuaikan dengan e, pengertian dari jamak mudzakkar salim. Baik laukulna seandainya kita katakan ibnuna ya seandainya tadi ya dari ibnun mufrad kemudian dibentuk jamak menjadi ibnuna ya inka hadza yajuzu fil jika ini boleh ya, membentuk jamak dari ibnun menjadi ibnuna ini boleh dalam bahasa Arab bisa ataupun boleh. Suara jam'a mudzakarrin saliman. Maka dia ini menjadi bentuk jamak muzakkar salim. Ya kan? Kan bentuknya mufrad tetap dari ibnun menjadi ibnuna. Ya, ada hamzah wafal di kasrah, kemudian taknya sukun, kemudian tambahkan waw dan nun di akhir. Berarti dia bentuk jamak muzakar salim. Kalau itu boleh. Kalau itu memang ada contohnya dalam bahasa Arab. Ya, Lakin la yuqalu ibnuna. Akan tetapi tidak dikatakan ibnuna. Dalam bahasa Arab tidak ada bentuk jamak ibnuna dari ibnun. Jadi jamak dari ibnun itu tidak dikatakan dengan ibnuna dalam bahasa Arab. Dan ini bahasa Arab, ya tadi sumbernya dalilnya adalah apa? Tatabbu dan istiqra. Setelah diteliti, ya, ditelaah dan seterusnya, ternyata jamak dari ibnu itu bukan ibnuna sehingga apa yang seperti ini tidak bisa dikatakan sebagai bentuk ini. walaupun seandainya ini bisa itu termasuk jamak muzakkar salim tetapi ternyata ini bukan bentuk jamaknya Yuqalu fil lughati banuna. Dikatakan dalam bahasa Arab apa? Jamak dari ibnu tadi adalah banun. Banuna itu tadi. Ya. Jadi bukan Ibanuna tapi Banuna itu jamaknya. Laisat jam'a mudakkarin saliman dan itu bukan jamak mudzakkar salim. Karena bentuknya berubah tadi. Limada? Kenapa? di Li'annahu taghayyara fiha bina'ul mufradi. Karena padanya itu apa bentuk mufradnya berubah. Pada lafaz banuna bentuk jamak ini bentuk mufradnya berubah ya, dari ibnun menjadi banuna sehingga yang semacam ini bukan jamah muzakkar salim. Kalau hanya dilihat secara lahat demikian, ya. Itu bukan jamak muzakkar salim. Tapi tidak berhenti di situ tentang isim ini. Jelaskan sesudahnya. Lakinnan nahwiyina rahimahumullahu akan tetapi para ahli nahwu semoga Allah merahmati mereka indahum ya, pada mereka ya, masya Allah sebagaimana apa yang Allah kehendaki fitnatun dengan po ya bukan dengan tat filpok natun ya, kalau filpok nah dengan po itu maknanya apa kepandaian kecerdasan dan tentu dan tentunya itu juga dari Allah Taala ya, masya Allah ya, fitnatun natun kepandaian kecerdasan yang berasal dari Allah Taala itu apa? Kalau mereka mengatakan, ya, ya, para ahli nahu tadi ya dengan kecerdasan dan kepandaian yang dikarunia dikarunia oleh Allah Taala, mereka mengatakan, Iza lam yakun jam'a saliman." Jika lafaz banuna itu tadi, dia tidak menjadi jamak muzakkar salim, tidak termasuk bentuk jamak muzakkar salim fal yakun mulhaqan bihi maka dia hendaknya menjadi mulhaqan bihi yakni apa digabungkan padanya ya, mulhaq mulhaq itu digabungkan atau dianggap sama disamakan berbeda tidak termasuk jamak muzakkar salim tetapi dia diikutkan pada jamak muzakkar salim, digabungkan dengan jamak muzakkar salim atau dianggap sama dengan jamak muzakkar salim. wajalu mislah ada mulhaqan bi jam'il muzakkar salim dan mereka para ahli nahwu tadi menjadikan yang seperti ini, isim yang seperti ini adalah mulhaq dengan jamak muzakkar salim mulhaq pada jamak muzakkar salim jadi yang dimaksud dengan mulhaq tadi di, digabungkan atau diikutkan disertakan atau dianggap sama dengan jamak muzakkar salim asalnya tidak termasuk tetapi karena sesuatu hal ada kesamaan dengan jamak muzakkar salim walaupun dia tidak termasuk maka dia dianggap sama digabungkan ataupun diikutkan pada jamak muzakkar salim sehingga diistilahkan dengan mulhaq jadi tetap tidak disebut jamak muzakkar salim tapi disebut dengan apa mulhaq di jam'i mudzakkar salim jadi ada tambahan kata-kata mulhaq ini ya. banuna kenapa dia dikatakan mulhaq di jam'i mudzakkar salim karena ini nanti ada wawu dan nun di akhir tadi itu yang menjadikan dia mulhak dengan jamak muda salim. Ya. Wawu dan Nun tadi kan sama. Hmm. Dari sisi ininya ada kesamaan dengan jamak muda salim, wawu dan nun, maka dianggap mulhak dengan jamak muda salim tersebut. Idza qala qailun jika seseorang mengatakan qamal muslimuna bi sa'yin mashkurin fi musa'adatil fuqara'i kaum muslimin itu e, bangkit ya, berusaha untuk dengan usaha yang disyukuri ya, dalam membantu orang-orang fakir al ibaratu sahihatun ibarah ungkapan ini kalimat ini sahihah benar Kamal muslimuna ini jamak muzakkar salim ya. rokaknya dengan bom dengan wawu ya. wawu dan nun atau wawunya itu yang menjadi tanda rofaknya ini Qamal muslimuna bi raf'il nuni. Eh, Qamal muslimunu bi raf'il nuni. Kalau dibaca dengan al muslimunu dengan merofakkan nun dengan membomah nunnya khata'un keliru. Li'annaha turfa'u bil wawu bil wawi karena dia itu dirofakkan dengan wawu. Jadi yang menjadi tanda rofaknya wawunya ini. Bukan Sekarang kita lanjutkan dari contoh tadi ya, qamal muslimuna. Jadi pada kata al muslimuna di situ tanda rafatnya adalah dengan wawu. Jadi wawunya itu yang menjadi tanda rafatnya, Bukan wawu dan nun, tapi hanya wawunya saja. Nunnya ini bukan, ya, bukan tanda rafat, Tidak termasuk tanda rafat. Jadi hanya wawunya saja walaupun tambahan pada jamak mudzakkar salim ada dua yaitu wawu dan nun tetapi yang menjadi tanda rofa hanya wawu saja nun tidak termasuk tanda rofa ini ya jadi bukan dua-duanya bukan wawu dan nun tapi hanya wawunya saja kan disebutkan tanda wawu berarti hanya wawunya saja yang menjadi tanda ini kemudian tadi dicontohkan misalnya kama muslimunu nunnya di Roma tadi ya. Jadi nun pada jamak muzakkar salim itu di fathah. Nun tambahan tadi pada jamak muzakkar salim itu di fathah. Kemudian kalau dia dibaca dengan boma, bagaimana? Sirok nuni dengan merokakkan nun dengan memberi harkat boma pada nun tersebut khata'un itu keliru, itu salah. Napa li annaha turfa'u bil wawi. Karena ini jamak muzakkar salim itu dirofakkan dengan wawu. Ini ya. Jadi wawu ini. Jadi nun bukan tanda rofa. Sehingga dia tidak bomah. Dan dia selalu di fathah. Qamal muslimina. Contoh yang lain. Ada kalimat semacam ini. Qamal muslimina. Khata'un ini juga keliru. Juga salah. Li'annaha turfa'u bil wawi. Karena tadi jamak mudzakkar salim itu dirofakkan dengan wawu. dalam kalimat ini al muslimun itu rofak marfok ya, sebagai fa'il Ya, maka tadi rofaknya dengan wow. Ya, kaum muslimin itu berdiri atau bangkit atau tadi mengusahakan suatu sesuatu. Hmm. jam ul muzakkar salimu la budda ay bil wawi. Jika demikian, jamak muzakkar salim itu pasti tidak bisa tidak dia harus dirofakkan dengan wawu. Ya, dirofakkan dengan wawu ini. Ya, maksudnya dengan wawu ini wala yumkinu ayyurfa'a bi ghairi wawi dan tidak mungkin dirofakkan dengan selain wawu. Jadi tanda rofaknya hanya pada wawunya. Ya. Adapun jamak muzakar salim bentuk jamak dengan menambahkan wawu dan nun. Ada dua ya, wawu dan nun dua huruf. Tetapi yang menjadi tanda rofak hanya wawu saja nun tidak termasuk. Itu yang pertama, yang tanda rofaknya dengan wau pada jamak muzakkar salim. Kalau di sini nunnya dibilang apa berarti? Ya, dia tambahan. Tambahan. Ya, tidak bukan tanda rofak yang sekedar tambahan untuk bentuk jamak muzakkar salim itu tadi. dan nanti eh, tentang nun dia bisa dihilangkan ketika menjadi mudhof. Mungkin pembahasan di lain waktu ya. Yang jelas eh, yang menjadi tanda artinya yang menjadi tanda rofa itu nanti kaitan dengan jenis Arab yang lain. Jadi ada Arab rofa, ya nasab, jar, atau isim itu marfo, isim itu mansub, isim itu majrur. Nah nanti yang membedakan antara satu dengan yang lain, marfo dengan yang mansub atau majrur, yang disebut dengan tanda. Jadi yang membedakan satu kata atau isim yang marfo dengan yang mansub itu dari tandanya. Jadi yang berbeda pada tandanya. Nanti tadi pada jamak mudzakkar salim kalau rokok dengan wawu nanti kalau dia masuk itu dengan ya, ya menjadi muslimin nah jadi di situ yang berbeda apa hanya pada wawunya ini pada ketika marfu dia dengan wawu kalau mansur dengan ya lumnya kan tetap sama lumnya di sini fathah ini juga fathah tidak berubah sehingga itu tidak menjadi tanda yang menjadi tanda itu yang berubah di sini wawu di sini ya maka inilah tandanya seperti boma menjadi fathah atau menjadi kasrah. Itu berubah pada bomahnya, pada fathahnya, pada kasrahnya. Adapun nun ini ya ya tadi sekedar tambahan untuk menunjukkan itu jamak mudzakkar salim. Tidak terkait dengan tanda i'rab. Dan pengertian akhir kata dalam i'rab di sini ditunjukkan bukan berarti harus di akhir sekali tidak, tapi termasuk yang akhir. Karena di sini sifatnya tambahan ya. Bukan asli, tapi dia tambahan. Maka tidak harus di akhir sekali tidak dari satu kata itu tidak. Tapi masuk bagian-bagian yang akhir yang menjadi tanda tadi yang membedakan antara satu Arab dengan Arab yang lain. Ada lagi yang ditanyakan sebelum dilanjutkan tentang ini sama muzakkar salim. Dan tadi yang mulhak dengan jamak muzakkar salim juga akan sama dengan jamak muzakkar salim dari sisi tanda i'rabnya. Tadi mafuk dengan waw. Rofa dengan waw. Bangun. Nanti ketika mansub ya seperti ini dia menjadi ya menjadi bani. Jadi lafaz bani itu lafaz dia mansub atau masih error banina banin lil banin adalah huruf jar maka ini masih error lil banin jadi banin itu masih error atau mansub kalau marfuknya ya banin jadi dia mulhak dengan jar mutakar salim ini kata ini itu apa ada lagi Ada beberapa, tidak hanya ini, tidak hanya banun, tapi ada yang lain tapi jumlahnya relatif sedikit tidak banyak yang seperti ini tapi ada beberapa seperti bilangan okut bilangan puluhan 20 ishrun sampai 90 ya six on ini juga mulhak dengan jamak mudakar salim isruna tisuna salasuna 20 30 40 ya, sampai 90 ini maksudnya dengan wawu ini. Nanti kalau mansub atau majrur dengan ya. Menjadi asrina, tis'aina, salatina, khamsina. Ya, mulhaq dengan jamak muzakkar salim. Mulhaq jamak muzakkar salim. <clears throat> Jadi tidak termasuk bentuk jamak muzakkar salim, tetapi dari sisi i'rab ini dia sama dengan jamak muzakkar salim yang dimaksud dengan mulhaq. Ada lagi yang ditanyakan tentang ini? Tidak ada, kita lanjutkan. Tempat yang kedua, tanda rofa dengan wawu. Asani, wafil asma asma'il khamsati, pada isim-isim yang lima. Ya, isim-isim yang lima. al ilham khamsatu, yakni, hadihi asma'u, hasrahan nahwiyuna. Ini adalah isim-isim yang dibatasi, ditentukan oleh para ahli nahwu. Wala yumkinu an nazida 'alaiha dan tidak mungkin bagi kita untuk kita tambahkan padanya. Tidak mungkin kita menambahkan pada isim-isim yang jumlahnya lima ini. Ya. Maksudnya kita tidak bisa menambahkan kemudian jadi enam, jadi tujuh atau seterusnya tidak bisa. Ya hanya lima itu saja, itu yang sudah ditentukan oleh para ahli nahwu tentunya ya, tadi ya dengan tatabbu dan istiqra ya tidak asal-asalan tapi dengan tetap tatabbu dan istiqra illa wahidan ukhtulifa fihi kecuali hanya satu ya, ukhtulifa yang itu diperselisihkan padanya ya ada satu satu kata ya, sebagian ahli nanti dijelaskan ya sebagian itu me, me, memasukkan termasuk kelompok ini sebagian tidak lakin al muallifu kufiyun Ya, jadi mu'alif yaitu Ibnu Ajurum adalah kufiyun. Ya, beliau mengikuti pendapat uh, ahli Kufah, ahli nahu dari negeri Kufah. Yara anna asma'a khamsatun bahwasanya apa? Dia berpendapat bahwa isim-isim ini ada lima. Jadi ahlu Kufah berpendapat isim-isim yang seperti ini ada lima. Sehingga disebut dengan al al khamsah. Malik yang ada pun Ibnu Malik ya, penyusun Alfiyah ya, Ibnu Malik Basriun, ya, seorang Basrah mengikuti pendapat ahlu Basrah ahlu Nahwu dari Basrah yara annaha sittatun yang berpendapat bahwasanya itu ada enam ya, ada enam itu yang semisal itu nanti ada enam ada fiha hanun dan dia menambahkan padanya lafaz hanun ini jadi yang dipersilahkan satu yaitu hanun ada pun yang lainnya yang lima itu semua sepakat. Lima isem. Sepakat semuanya baik kufiyun maupun tasriyun sepakat lima. Kemudian hanum itu yang diperselisihkan tadi. Kufiyun tidak menganggap ini termasuk tetapi kalau Basriun menganggap ini termasuk sehingga ada enam sehingga dinamakan al asma usittah al nama sittah ini walakin natba'u mu'allifana akan tetapi kita mengikuti penyusun kita yaitu Ibnu Ajurum dalam hal ini karena yang dibahas kitab ini ya kita mengikuti beliau yaitu Al-Asmaul Khamsah di sini lima ini. Al-Asmaul Khamsatu wahia abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa zumalin. Ini isim-isim lima ada lima ini. Abuka, Ahuka, hamuka, fuka, dan du malin. Ya. Dan yang perlu diperhatikan itu hanya pada lafaz abunya saja. Jadi kafnya tidak termasuk. Jadi pada lafaz ininya saja. Abu, ka, kemudian aku itu saja ya. Kamu, fu, dan du itu saja. Yang kafnya ataupun malin dalam contoh itu tidak termasuk. Itu sekedar untuk eh, membantu menunjukkan bentuk-bentuk itu tadi. Nanti akan dijelaskan insya Allah. Jadi ada lima. Nah tadi kalau yang Basriun menambahkan satu yaitu Hanun tadi nanti menjadi Hanuka. Kalau yang berpendapat enam dari ahli Basrah tadi menjadi Hanuka itu tambahannya. Hadhil asma'ul khamsatu turfa'u bil wawi isim-isim lima ini dirofakkan dengan wawu ya, dirofakkan dengan wawu sehingga tadi ya dibaca abuka wau ini akuka amuka fuka zu malin wawu wawu tersebut itu sebagai tanda rofaknya tanda marfoknya qala Allah taala walamma fasolatil airu qala abuhum dan ketika kafilah itu berpisah atau berangkat. Abu abuhum ayah mereka berkata di surah Yusuf ayat yang ke-94 walamma fasalatil airu qala abuhum abuhum ya kata lafaz abu hum itu lima ada qala Hum kenapa Allah Ta'ala mengatakan dengan lafaz Hum ya, walam yakul abahum dan tidak mengatakan dengan lafaz abahum dengan fat dengan alif li'annahu marfu'un bil wawi karena dia itu marfu' dengan wawu ini itu tanda rafa'nya dengan wawu Idan al fam satu turfa'u bil wawi. Jika demikian, isim-isim yang lima ini dirafa'kan dengan wawu. Hmm. Dirafa'kan dengan wawu. Sehingga tadi menjadi abu ka aku ka kamu ka atau sebagian mengatakan hamuki, ya. kemudian fuka, zu, malin abu itu ayah, aku saudara, ayahmu, saudaramu, hamuka. Kamu itu bisa bermakna ipar, bisa bermakna mertua. Ya, kemudian fu itu mulut, kemudian zu yang mempunyai zu malin yang mempunyai harta, zu almin yang mempunyai ilmu dan seterusnya. Fuka ya mulut, mu dan seterusnya. Kalau hanun tadi ini maknanya sesuatu, syai'un syaitan sesuatu. Apakah cukup demikian? As Asmaul khamsah itu dirofakan dengan wawu. Ternyata di sana ada penjelasannya, ada rinciannya, ada syarat-syaratnya. Walakin lina'lama annahu labudda fiha min syurutin. Akan tetapi sudah kita ketahui bahwasanya di sana ada beberapa syarat. Labuda harus memenuhi beberapa syarat, tidak bisa tidak. Kalau syarat-syarat terpenuhi, maka tadi hukum ini berlaku. Artinya apa? Dia masuk dengan wawu. Kalau syarat-syarat tidak terpenuhi, maka hukum ini tidak berlaku. Berarti nanti tanda rofaknya tidak dengan wawu. Ya. Jadi ada syarat syarat nih Asmaul khamsah dia rofa dengan wawu dengan memenuhi syarat-syaratnya. Kalau tidak terpenuhi maka tidak dengan wawu. Antakuna ala lafzi alladhi qala al-muallifu. Ya. Itu yang pertama ya. Yang pertama antakuna ala lafzi alladhi qala al-muallifu. Jadi bentuk lafaz asmaul khamsah tersebut itu seperti yang diucapkan oleh muallif. Ya. Wal muallif qalaha ala annaha mufradun. Dan muallif mengatakan bahwasanya itu mufrad. Ya. Lafaznya mufrad. Abu, aku, kamu, fu dan du itu lafaz mufrad. Artinya apa? Bukan jamak, bukan musanna, tapi dia mufrad. Ini syaratnya, syarat yang pertama. Fahud hadza syarton. Maka ambillah ini sebagai syarat antakuna mufradatan. Bahwasanya keadaan isim lima tersebut itu mufrad. Ya. Fa in kana jam'an jika dia itu jamak mislu mislu aba'u contohnya aba'u jamak dari abu tadi adalah aba'u fala turfa'u bil wawi maka tidak dirofakkan dengan wawu Abau jam'u abin. Aba itu jamak dari ab. Ayah. Ini. Karena dia jamak, bagaimana? Maka tidak dirofakan dengan wawu. Ya. Kum misalnya. Kalau tadi abuka mufrad ya, kalau jamakan menjadi Kum. Di sini rofaknya mana wawu tidak ada wawu. Berarti apa? Rofaknya tidak dengan wawu, tapi dengan bomah di sini. Wa ul jam'i dan apa jenis jamak ini? apa ini jenis jamak apa? Taksirun. Taksir. Wa bima yurfa'u dan dengan apa dia dirofakkan? Jamak taksir, rofaknya dengan apa? Bidommati dengan bomah. Aba'u. Maka dia rofak dengan bomah. Kenapa? Karena ini jamak taksir. Kembali ke pembahasan jamak taksir sebelumnya. Ya, jamak taksir, rofaknya dengan bomah. Sehingga di sini aba'u rofa dengan doma. Syarat yang pertama, kalau itu mufrad berlaku tadi rofa dengan wawu, kalau jamak tidak ber, berlaku. Fala buddha antaku mufradan maka dia harus keadaannya mufrad. Kemudian tulisan yang hilang di situ ya asyartu asani syarat yang kedua asyartus syarat yang kedua antakuna mukabbaratan keadaannya itu mukabbarah mukabbarah apa maksudnya ya, bentuk yang besar ya. maksudnya apa bukan bentuk tasrir Ya, ingat ya dalam bahasa Arab ada bentuk isim tas sir atau musawar. Ya, isim yang menunjukkan makna kecil. Ini ismun taswir. Nah, jadi mukabbarah itu maknanya bukan bentuk taswirnya. Jadi bentuk yang besar, bentuk yang normal gitu ya, bentuk yang asalnya, bukan bentuk yang taswir. Ini syarat yang kedua fa'inkanat ghairu mukabbaratin jika keadaan isim tersebut itu tidak mukabbarah berarti apa? tentu tasbir tadi ya fa'innaha <clears throat> la turfa'u bil wawi maka sungguh dia itu tidak dirofakan dengan wawu tidak dirofakan dengan wawu kalau kulta seandainya engkau mengatakan ja'a ukhayyuka ya, ukhayyuka ini bentuk tasbirnya dari akun ya menjadi u ka. Tadi bentuk mukabarnya asalnya aku ka. Kemudian dibentuk tahir menjadi u Sagar sagar tuhu aku mentahirkannya. hal arfau habil wawi kemudian apakah aku merofakannya dengan wawu wa wa aqulu ukhayyuka kemudian aku katakan ukhayyuka itu untuk kemudian dirofakkan dengan wawu sehingga dikatakan ukhayyuka seperti ini la tidak jadi bukan yang ini ya jika kanat musaghoratan fa innaha turfa'u bi jika dia itu bentuknya musaghor bentuk isim tafsir tadi maka sungguh dia itu dirofakkan dengan dhommah ukhayyu dengan domah ini. Ya. Idan fasyartuha fasyartuha antakuna mukabbaratan jika demikian syaratnya adalah yaitu mukabbarah bukan tasghir. Kalau bentuk tasghir maka kembali ke asalnya dia rofa dengan bomah. Syarat yang kedua. Asyartu itu. Yang berikutnya syarat yang ketiga. Eh, tulisannya sama ya. Asyartu kemudian asal itu. Syarat yang ketiga. Antakuna mudafatan. Eh, keadaan isim-isim yang lima tersebut itu mudaf. Sebagai mudaf atau menjadi mudaf. Sudah ya. kasih. Artinya apa? Dia mempunyai mudhof ilaih. Kalau dikatakan mudhof berarti pasti punya mudhof ilaihnya. Disandarkan pada mudhof ilaihnya. Fa in kanat ghaira mudhofatin, maka jika keadaannya itu tidak mudhof, fa innaha la turfa'u bil wawi, maka dia itu tidak dirofakkan dengan wawu. Ya, turfa'u bil dhammati, tapi dia dirofakkan dengan dhammah. Syarat yang ketiga, dia mudhof. Kalau tidak mudhof, maka rofaknya tidak dengan wawu tetapi dengan bomah. Fatakulun masalan, kau katakan misalnya, Ja'a abuka. Datang ayahmu. hadas sahihun, ini benar. Ya. Kenapa? Karena abu ini mudof. Ya. Diidofakan pada domir ka. Jadi ini mudofnya. Ya. Maka apa? Syaratnya terpenuhi sebagai mudhaf. Sehingga marfoknya dengan wawu ini. Lakin lau tal idofata akan tetapi jika engkau hilangkan idofahnya fakulta ja'a abun sehingga engkau katakan ja'a abun engkau hilangkan idofahnya berarti apa tidak ada mudof ilaih hanya lafat ini saja lafat tunggal bukan idofah menjadi abun seperti ini tidak idofah ya. la yajuzu an taqula jaa abu tidak boleh mengatakan jaa abu ya, tidak boleh tidak boleh dengan wau ya, abu seperti ini tidak boleh ya. jadi idan naqulu jaa abun jadi dikatakan dengan bomah abun seperti ini Wabina nurfa'u abun dan dengan apa kita rofakkan abun tersebut digomi dengan bommah. Kenapa? Li'annaha ismun mufradun karena dia itu isim mufrad. Ya, isim mufrad ya, menunjukkan jumlah satu ya, termasuk apa kemarin yang tanda rofaknya dengan bommah. Sehingga tadi dikatakan ja'a abun. Datang seorang ayah. Ya, seorang ayah datang. Hmm. Ini syarat yang ketiga, dia harus menjadi mudhof. Kalau tidak mudhof, maka tidak memenuhi syarat sehingga tanda rokoknya dengan dhamma, tidak dengan waw. Faida udhifat jika isen-isen yang lima tersebut diidofahkan hal lagu da'an antakuna mudhofatun ila lidhamiri apakah dia harus diidofahkan pada bomir? Karena contohnya tadi kan idofahnya pada bomir ya abuka, ahuka, kas itu kan bomir. Jadi kalau dia diidofahkan, apakah dia itu harus dengan bomir? Au tu'rabu hadal i'rabu sawa'un ubifat ila bomiri ila bomirin al bahirin Apakah dia di i'rab? Eh, ataukah i'rab ini di i'rab eh, sama saja apakah dia diidofahkan pada bomir ataukah pada isim bahir apakah dia diidofahkan pada bomir ataupun yang selain dari bomir asani yang kedua yakni apa annaha turfa'u bil wawi sawa'un udhifat ila bomirin mislu abuka au ila min zahirin mislu ja'a abu zaidin jadi apa yang kedua pernyataan yang kedua apa jadi i'rab ini sama ketika dia diidofahkan pada bomir ataupun pada isim zahir annaha turfa'u bil wawi bahwasanya isim-isim lima ini dirofakkan dengan wawu sama dia diidofahkan pada domir misalnya abuka ataupun diidofahkan pada isim zahir misalnya abja'a abu zaidin jadi idofah pada domir maupun idofah pada isim zahir sama artinya apa tanda rofaknya dengan wawu yang jelas dia menjadi mudhaf ya, ini menjadi mudhaf. Mudhaf ilahnya itu domir ataukah isim zahir sama saja. Ini. Jadi menjadi mudhaf. Kalau tidak mudhaf maka tadi dia dengan dhammah. Syarat yang ketiga ya. Berikutnya asyartu ar-rabi, syarat yang keempat. Antakuna idhafatuha li ghairiya ilmutakallimi bahwasanya keadaan idofahnya itu pada selain dari ya mutakallim. Ya, jadi ini melengkapi yang ketiga tadi. Ya. Kalau tadi kan tadi syarat yang ketiga idofah, E, oh, faedah keumumannya begitu, dia harus menjadi mudhof diidofahkan pada mudhof ilahnya, baik pada dhamir maupun pada zahir. Tapi di sana ada syarat yang keempat terkait dengan idofah tadi, apa? Bahwasanya dia idofahnya itu selain pada ya mutakallim. Fa in udhifat ilaya mutakallimi fa innaha la turfa'u bil wawi. Maka jika dia diidofahkan pada ya mutakallim, maka dia tidak dirofakkan dengan wawu. Jadi idofah, tetapi idofahnya pada ya mutakallim. Ya. Dari abu nanti menjadi abi. Ya, ini ya mutakalin ini domir. Yang mutakalim domir kan ya. Domir ya untuk mutakalim, untuk pembicara, untuk anak saya. Nah, kalau idofahnya pada ya mutakalim, bagaimana? Dia rofaknya tidak dengan wawu. Jadi syarat yang keempat masih terkait dengan mudof, mudof tadi. Ya. Apa? Tidak diidofahkan pada yang mutakalim. Idofah tetapi tidak pada yang mutakalim. Kalau pada ya mutakalim maka rofaknya tidak dengan wawu. Misalu idofatiha ila ya ini, contoh idofah pada ya mutakalim idofah isen-isen yang lima tersebut pada ya mutakalim takulu kau katakan misalnya kama abi ayahku berdiri al-ana hiya mudofatun ila yak mutakallimi sekarang dia itu diidofahkan pada ya mutakalim fala yajuzu an tarfa'aha bil wawi maka tidak boleh juga merofakkan dengan wawu ya. tidak boleh misalnya apa seperti ini ya atau ya, ya, tidak boleh tidak bisa seperti ini ya. jadi tidak dengan wawu tapi langsung menjadi abi secara lafaz ya menjadi abi dia rofaknya tidak dengan wawu seperti idofah yang lainnya tadi Wa idza udhifat ilanya ilmu tasallimi dan jika ini tadi isim-isim yang lima itu diidofahkan pada ya mutakallim abi misalnya fabi ayyi syai'in narfa'uha maka dengan apa kita merofakkannya ya. yang seperti ini lantas rofaknya dengan apa dengan wawu tidak ya kan tidak ada wawu tidak dirofakkan dengan wawu lantas rofaknya dengan apa dirofakkan dengan apa ini narfa'uha bi dhammatin muqaddaratin. Kita merofakkan dengan dhammah muqaddarah. Dhammah yang ditakdirkan. Alama qabla ya ini pada huruf sebelum ya mutakallim. Ini ya mutakallim sebelumnya pada berarti pada saat ini ada dhammah tapi dia muqaddarah. Jadi tanda rafa'nya ini dhammah muqaddarah pada huruf sebelum ya mutakallim mana amin zuhuriha yang mencegah tampaknya domah tersebut yang mencegah munculnya domah tersebut apa istighalul mahalli di harokatil munasibati ya jadi penempatan pada tempat terhadap harokat yang sesuai artinya eh, harokat yang sesuai itu menempati tempat tersebut Lianna ya al yunasi buhal al kasratu. Karena ya mutakallim ini dia ya sesuainya dengan kasrah. Ya. Jadi ya mutakallim ini itu sesuainya dengan kasrah. Jadi setiap isem, setiap kata, tidak hanya isem ya, setiap kata yang bersambung dengan ya mutakalim, maka sebelumnya harus kasroh. Karena ya sesuai dengan kasroh. Sehingga contoh ini ya abi, ini ya mutakalim, maka sebelumnya harus kasroh karena tadi ya sesuanya dengan kasroh harus kasroh padahal tadi ada bomah di situ ya, yang apa yang ngalah artinya yang kemudian tidak bisa tampak adalah bomahnya tadi ya, jadi dia tidak bisa tampak karena dia ditempati oleh harokat yang sesuai dengan ya tadi itu kasroh tidak bisa tampak bomah karena dia ditempati oleh kasroh ini tidak bisa satu huruf dua harokat. Ya. Salah satu harus dihilangkan atau ditakdirkan tadi. Sehingga domahnya yang ditakdirkan yang ditampakkan kasrohnya. Jadi kasroh ini menempati tempat domah tadi. Karena dia kasroh sesuai dengan ya mutakalim ini. Ini yang mencegah, yang menahan dari munculnya domah tersebut. Kasroh yang sesuai dengan ya mutakalim itu tanda rofaknya dengan dhammah muqaddarah sebelumnya ada yang ditanyakan? Itu masuk termasuk hanya saja tidak apa bukan yang tandanya dengan wow ya. jadi tetap itu termasuk isim-isim yang lima tetapi dalam e, kaitannya dengan tanda Arab dia tidak termasuk yang tanda dengan wow ya. Kemudian masih ada dua syarat yang berikutnya. Ini tadi empat syarat ya. Ada dua syarat. Asyaratul itu syarat yang kelima dan asyaratul sadisu syarat yang keenam. Eh, hanya saja untuk syarat yang kelima itu khusus pada lafaz fu. Kalau ada isim-isim yang lima ya. Tapi untuk yang syarat yang kelima ini hanya khusus pada satu lafaz ini yaitu fu dan syarat yang keenam juga khusus pada satu lafaz yaitu nanti du. Jadi syarat yang kelima khusus untuk satu kata, satu isem yaitu fu. Syarat yang keenam itu juga khusus untuk satu isem yaitu du. Adapun empat syarat yang sebelumnya, mulai dari syarat pertama, kedua, tiga, dan empat, itu untuk semuanya, untuk kelima-limanya. Dari abuka, akuka, hamuka, fuka, dan du malin tadi. Kelima-limanya itu ada empat syarat ini tadi. Jadi harus terpenuhi semuanya. Kalau salah satu tidak terpenuhi ya sudah dia tidak rofa dengan wau. Dan untuk syarat yang kelima dan keenam adalah fatku dan tiga zuh. Mungkin kita lanjutkan pada waktu yang datang karena waktu kalau mungkin. Tapi ya bisa dibaca dulu, dipelajari sehingga nanti ketika dibahas, ya, paling tidak bisa ada gambaran, ya, sedikit banyak ada gambaran bagaimana tentang uh, ini syarat-syarat yang berikutnya ataupun penjelasan-penjelasan berikutnya. Wallahu alam ala minkum kekurangan Mulai sampai di dulu Insyaallah nanti dilanjutkan pada waktu yang akan datang wa Dika asyhadu an la ilaha illa anta Alhamdulillah